rahimahullah Baru saja kita memasuki tahun baru Hijriah Saya yakin insya Allah Semua jamaah sudah paham makna hijrah itu Tapi untuk menyegarkan kembali ingatan kita saya ingin mencoba membagi tiga pembicaraan sebelum hijrah, pada saat hijrah, dan sesudah hijrah. Apa saja yang memberi pelajaran pada kita? Mari kita coba renungkan. Selama tiga tahun Rasulullah beserta sahabat diboykot total oleh kafir Quraisy sebelum hijrah diceritakan sampai-sampai Rasulullah beserta para sahabat menyingkir dari kota Makkah berada di kaki-kaki bukit di sekitar sekitar kota Makkah. Ada satu riwayat menceritakan bahwa satu malam sahabat Rasulullah keluar dari tempat menyingkirnya untuk buang air kecil. Begitu buang air kecil, maka rupanya air seninya itu mengenai sesuatu yang bunyinya seperti gendang kecil. Selesai beliau buang kecil maka dibongkar pasir itu ditemukanlah rupanya kulit onta tertutup di bawah permukaan pasir. Maka dibawa pulang ini sesudah disucikan kemudian dimasak untuk dimakan karena ketiadaan makanan pada saat itu. Dalam keadaan demikian, rupanya masyarakat Madinah yang pada saat itu namanya bukan Madinah, belum menjadi Madinah Munawwarah. Beliau-beliau ini datang berombongan untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dalam keadaan gawat ini pertemuannya diadakan di Akabah pada saat saat-saat maghrib Jamaah ini menawarkan jasa baik kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau Rasulullah hijrah saja ke Yathrib, nama dulu Madinah Munawwarah. Rasulullah tidak serta merta menjawab, oke, okay. tapi beliau menjawab, insya Allah saya hijrah ke Yathrib. Kalau masyarakat Yathrib itu bisa memenuhi syarat-syarat yang saya mintakan ada syarat. Nah syarat inilah yang disetujui oleh jamaah dari Zatib ini di Akabah. Makanya namanya Bayatul Akabah. Janji setia di Akabah. Apa saja isinya janji setia itu? Yang pertama adalah La tusyriku billahi syai'ah Jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu Yang kedua La tasriku jangan mencuri, jangan mengambil hak orang. Kalau sekarang istilahnya jangan korupsi. Ini yang sekarang penyakit naudzubillah Paling ditakuti di dunia ini masalah korupsi. Ternyata Indonesia nomor wahid sekarang naudzubillah bilang dari. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam hal itu. Amin. Yang ketiga, la taznu Jangan berzina. Bagaimana penyakit zina ini? Naudzubillah min dzalik. Sekarang sedang ramainya dibicarakan pemerkosaan anak-anak. Naudzubillah min dzalik. Jangan berzina. Apa akibat berzina ini? Maka muncullah yang keempat. Banyak anak yang tidak keruan. Maka yang keempat ini syaratnya adalah diminta oleh Rasulullah, la taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian. Yang kelima, la ta'tu bi buhtanin. Jangan mendatangkan fitnah. Maaf, saya melihat sekarang ini kok gampang betul orang ngomong lewat media, lewat segala macam. Saya ditanya istri saya pada begini-begini, jangan terlalu dengar itu dulu. Coba kalau membaca itu difikirkan apakah betul dengan Al-Quran atau tidak. Kalau tidak buang, jangan diikuti terus. Fitnah terlalu banyak apalagi terhadap pemerintah. Maaf saya tidak membela siapa-siapa, tapi baru bernafas saja sudah di, segala macam keluar. Belum bicara lagi, baru bernafas saja sudah macam-macam. Apalagi kalau sudah berbicara. Nah, untuk bila tak Wala taktu bibuhtanin. Jangan mendatangkan fitnah. Fitnah itu tidak ada ampunannya. Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah radhiyallahu anha tidak diampuni dosanya. Sampai turunnya ayat 80 surah At-Taubah. Intasafiru sab'un Kalau kau mohonkan ampun 70 kali sekalipun tidak akan diampuni Allah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa Wallahu la yahdil al fasiqin. Orang yang memfitnah ini kalau tidak minta maaf pada orang yang difitnah, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dia maka empat adabnya. Masih hidup. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan terjadi kita. Masih hidup dia kalau memfitnah orang itu bisa begini. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua pendek umurnya. Yang ketiga, dosanya tidak diampuni. Yang keempat, nanti di akhirat dia termasuk orang yang bankrupt, bangkrut. Banyak pun amal ibadahnya, tapi pahalanya dikasih kepada orang yang difitnah. Kalau kurang lagi pahala yang difitnah, eh, yang memfitnah ini, maka dosanya orang yang difitnah itu dikasih ke dia. Bangkrut. La tu bibuhtan. Yang terakhir, la ta'saw fi ma'rufin. Jangan durhaka kepada perintah kebajikan. Saya kemarin membaca kitab ketemu satu ayat yang dibacakan dibacakan dari surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Alladhi khalaqalakum Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Luar biasa ini ayat. Allah menciptakan hidup dan mati itu menjadi ujian bagi manusia Siapa di antara manusia ini yang paling bagus amalnya? Ahsan amalah. Tidak dikatakan di sana aksaru amalah. Tapi ahsanu amalah. Ini yang perlu kita amati. Janganlah kita memfitnah seseorang dengan tanpa alasan. Naudzubillah min masuk bakul dari akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maafin. itu prolog dari hijrah sekarang maknanya hijrah itu apa hijrah itu adalah revolusi akbar revolusi besar-besaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat madaniyah. Bagaimana jalan yang ditempuh? Allah menggambarkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama tujuannya itu atau caranya adalah melakukan menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Silakan buka ayat 17 eh, surah 17 ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan ulama apabila datang kebenaran ini saya hancur kebatiran Karena identitas kebatiran itu adalah kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua takhir Berusaha merubah keadaan. Kita ini sekarang perlu revolusi. Revolusi apa? Revolusi akhlak yang sementara dikatakan revolusi mental. Sebetulnya itu revolusi akhlak. Dari akhlak yang rusak kepada akhlak yang benar. Tahun 2005 kami sudah pernah kumpul bersama kiai dan tokoh-tokoh nasional. Saat itu kami kemukakan ini bukan krisis moneter, bukan krisis ekonomi, tapi krisis akhlak. Jadi sekarang ini yang perlu adalah mari kita perbaiki akhlak. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita terlindung akhlak semuanya Kemudian yang berikutnya di samping tagih tadi adalah Ad-Nasr wal Tujuannya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan kemenangan. Yang keempat, taubat dan istighfar. Bagaimana istighfar kita ini? Menyesal terhadap perbuatan yang lalu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Ini yang kata harus kita lakukan. Taubatan nasuha. Sebesar-besar dosa manusia kalau dia taubat insya Allah. Kecuali tadi sudah saya katakan dosa syirik dan juga maaf dosa kepada orang tua. Hati-hati. Kalau dosanya itu besar tapi bukan dosa syirik, bukan dosa kepada orang tua, insya Allah taubat. Qul ya ladhina asrafu ala ma ala La taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Rasulullah, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Wahai hamba-hambaku yang terlalu besar berbuat kezaliman atas dirinya sendiri La natu berrahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah Inna Allah yang dhunuba jami'ah Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa yang ada pada manusia Innahu wa ghafurur rahim sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang itulah dia taubat asal benar-benar taubat yang terakhir adalah izzah wa karamah hijrah ini jalannya adalah mencapai kepada kemuliaan sementara bagi mereka yang belum memahami betul saya pertanyakan ini pada ahli bahasanya apa bedanya izzah wa karamah itu izzah itu mulia Karamah itu mulia juga. Apa bedanya? Izzah itu umum kepada manusia diberikan izzah. Tapi karamah itu khusus kepada mereka yang luar biasa ibadahnya. Saya kemudian berbicara sama kawan saya itu, saya memberi contoh ada makam di kampung saya. Kampung saya itu makamnya di kuburan maksud saya di pinggir laut. Di sana dimakamkan beberapa orang kiai ulama seluruh di atas saya itu itu di samping itu ada kampung yang namanya Kampung Bugis di Kampung Bugis itu banyak nelayan mereka turun ke laut habis isya nanti menjelang subuh dia kembali ke darat waktu dia kembali itu mencari tempatnya itu karena Kampung Bugis itu ber, ber, dengan kuburan tadi maka orang-orang nelayan ini kalau mau kembali ke kampungnya dicari mana itu sinar yang paling paling cerah, paling paling terang. Dicari itu. Ternyata yang dicari itu bukan lampu, tapi kuburan. Inilah makanya disebut orang makam keramat kata sekarang. Ini karena orang yang memang dimuliakan Allah. Sampai kuburannya pun kalau malam menjalai. Inilah jalan yang ditempuh dalam hijrah. Bagaimana hasilnya hijrah? Ini yang perlu kita renungkan lagi. Epilog dari hijrah ini ada lima. Yang pertama, membentuk yang namanya religious society. Masyarakat yang beragama. Alhamdulillah negara kita ini dari nenek moyang kita sudah betul-betul agama, bangsa yang beragama. Cuman sayang, ada yang beragamanya macam-macam, ada yang beragama mengikuti garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya dengar di WhatsApp atau di FB macam-macam itu antara faham-faham ini. Tolong hati-hati terhadap faham-faham yang begini. Saya berpesan pada anda sekalian, tolong buka Al-Quran kalau ada di dalam Al-Quran, insya Allah pasti benar. Karena Allah sudah menyatakan, Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra Al-Quran ini dan kami yang memeliharanya. Satu-satunya kitab yang tidak pernah di, di apa dimanipulir oleh salah manusia. Tapi kitab lainnya subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ada yang bertanya pada saya, itu betul Pak? Ada yang mengatakan semuanya bisa dirubah kecuali Quran, hadis dan Injil. Maaf. Saya katakan itu geblok Agak kasar saya ngomong. Yang tidak bisa dirubah itu hanya Quran. Penjabarannya dalam Al-Hadis. Al-Hadis sendiri masih selalu dipersoalkan. Kadang-kadang ada hadis-hadis palsu. Tapi Al-Quran dimanapun anda cari ini pasti sama karena ini jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Insyaallah mudah-mudahan agama yang kita pegang ini sudah benar, sudah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai akhir hayat kita. Religious society. Yang kedua intellectual society. Masyarakat yang berilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuannya? Juga berdasarkan dari Al-Qur'an إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب singkat saja kalau ayat-ayat itu terbagi dua ayat kauliyah Al-Quran ayat kauliyah yang ada di alam ini siapa-siapa yang menonton, menontonkan tentang ayat-ayat kauliyah ini pasti cocok dengan Al-Quran kalau ada yang tidak cocok jangan disalahkan Al-Quran pemahamannya belum sampai ke situ. Intellectual society. Ini yang disebut ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam itu semua. Amin. Yang pertama tadi religious society, yang kedua intellectual society, yang ketiga just society. Masyarakat yang selalu mendambakan kepada keadilan selalu dibaca oleh khatib. Innallaha يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر dan Kita selalu mengharapkan keadilan. Bagaimana keadilan itu? Yang sesuai dengan firman Allah, jangan sesuai dengan hati manusia. Hati manusia ini banyak yang bengkok sekarang. Nauzubillah min dzalik. Itu makanya saya katakan, jangan asal mengikuti pendapat orang saja. Buka dulu Al-Qur'an. Kalau benar di dalam Al-Quran itu ada, insya Allah itu pasti benar. Intellectual society disusul dengan just society. Masyarakat yang selalu berkeadilan. Yang keempat, peaceful oriented society. Masyarakat yang selalu mendambakan kedamaian. Apa arti Islam? Islam itu adalah damai. Saya bersyukur tiap Sabtu sekarang sudah ada Islam. Indonesia damai, Indonesia damai, Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu banyak memberi pelajaran pada umat. Damai. Jangan ribut melulu. Dicari aja asal-alasan. Alasan-alasan yang tidak-tidak menjadi rami. Saya bingung sekarang ini. Kalau melihat masyarakat mudah sekali dihembuskan sesuatu yang tidak benar, belum apa-apa sudah marah. Damai. Damai itu indah. Ini yang ditemani oleh Abri. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke situ damai selalu lagi. Dan yang terakhir adalah long life educational society. Masyarakat yang menuntut ilmunya tidak pernah berhenti. Sepanjang hayat dia menuntut ilmu terus. Rasulullah katakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari boyan sampai ke liang lahat. Jangan berhenti menuntut ilmu. Oh saya sudah mempunyai lima embel-embel di belakang nama saya. Seratus embel-embel nama anda. Tuntut ilmu. Masih banyak lagi ilmu yang belum anda ketahui. Makin banyak ketahuan mengetahui ilmu, makin sadar bahwa kita itu makin banyak belum tahu apa-apa. Ayat 57 85 surah Al-Isra wa yas'alunaka 'anil roh. Engkau akan ditanya mengenai roh. Qul kullu roh min amri rabbi. Jawablah roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit. Jangan congkak baru tahu sedikit. Jangan sombong, maaf. Saya kalau mengatakan begini ada keras, maaf maaf saya. Saya kesal betul kalau melihat orang sombong. Jangan sombong, jangan congkak. Belum apa-apa kita ini. Ilmu yang kita ketahui baru sedikit. Wa itu min ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali yang sedikit. Udah mudahan yang sebelumnya saya bukan tentang hijrah ini bisa membeli penyegaran buat kita sekalian dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk selalu melakukan hijrah dari yang tidak benar kepada yang benar. Kalau kita berada pada yang benar, mudah-mudahan kita bisa tingkatkan kepada yang lebih baik lagi.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 Jangan memberi karena mengharapkan mendapat lebih banyak. Sama. Yang kedua, ittiba Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakan oleh Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma sedikit saja memberi peringatan. Jangan ada yang mengikuti pelajaran selain yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekarang sedang heboh. Saya diberitahu oleh istri saya ada begini-begini. Jangan didengar. Kembali dulu Al-Quran. Sepanjang Al-Quran menyatakan benar. Kalau ada agama yang mengatakan ada anak Allah, ada Tuhan selain Allah, semuanya itu tidak benar, jangan diikut. Kembali kita pada Quran. Mudah-mudahan kita yang pertama bisa ikhlas, bisa mengikut Rasulullah SAW. Orang yang selalu ikhlas dan mengikut Rasulullah ini, insya Allah hatinya aman terkendali. Saya tadi pada keamanan saya katakan tidak cukup itu kalau kita cuma mengatakan aman terkendali. Karena biasanya ABRI kalau ketemu, siap komandan, bagaimana keadaan? Aman terkendali. Tidak cukup. Aman terkendali. Untuknya berkah. Mari kita selalu berharap hati kita ini selalu aman terkendali dan berkah.